Jadi bedanya kalau Masehi kan dari kelahirannya Isa al-Masih. Ya. Kemudian tahun Hijriah dari hijrahnya Nabi Muhammad dari ya, Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. ya perhitungannya kalau hijriah dengan kalender dengan bulan, kalau samsia dengan matahari ya itu. Jadi ada bedanya. Sekarang berdekatan nih beda dua hari. Kita lebih duluan. Baik momentum ini mudah-mudahan dijadikan momentum yang lebih baik ya. Jadi yang lalu lebih baik daripada nah, hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Jadi yang berhasil itu manakala hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan besok akan lebih baik lagi. Baik, tak ya dilihat ya. Nih. tak kalau kemarin alif, ba. Sekarang sudah tak. Jadi setiap yang berubah warna itu mulai dibunyikan. Nih ya. Tati tubat tutang tanitat laminal mutnimati tanita. Ya. Nih. Jadi e, eh, berkarokeria mengulang-ulang makhraj huruf ini, makhraj huruf. Tati tubat tutan tanitat minal mut minal mut minal mut limatitan matitan Tati itu ya. Saya tunjukin. Tati tubat tutan ditahan dan mati ketemu tak ikhfa. Tutan tanitat naminal mut nimatitam matita tanita cepetin تبت توتا تنتتن من المسلمة تنتا ya ta ta ti tu bat ini ini yang dikatakan bacaan pendek kosor kosar manakala huruf hijaiyah sudah berbaris tanpa pemanjang nah ini ini fathah yang ini kasroh ini domah kalau patahnya dua, ini patah tain. Kalau kasrohnya di sini dua, kasroh tain. Kalau domahnya dua, di sini domah tain. Itulah tanwin. Tanwin itu terdiri dari patah dua. Kalau patah ini dua, kayak ini nih patah dua. Kalau kasrohnya dua, domahnya dua. Nah itu patah tain, kasroh tain, domah tain. Itulah tanwin. Nah, tatitu ini, ini yang merah tak merahin, ini adalah bacaan pendek. Kosor, kosar dibaca pendek. Jadi jangan dibaca panjang. ba juga kosar. Tadi itu bat, bat. Ta ini ya, bat. ba juga pendek. Bat ini hamas. Apa itu hamas? Setiap menemukan ta atau kaf mati. Ada huruf-huruf hamas yang lain ya nanti. Ini diantaranya kalau ta sama kaf ini mati. Loh, ada sukunnya ini hamas. itu bat. Tadi Tati tubat tu tu bi Kenapa tahu bi Nih domah dengan wau mati. Domah dengan wau mati. Kenapa bi Kenapa bacaan panjang? Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Nih pemanjangnya wau mati. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Ada alif, ada waw mati, ada ya mati. Ini waw mati, ini ya mati. Ini alif. Alif ini di sini, tapi barisnya enggak dua gini. Kalau dua gini ini mad iwad. Jika dihentikan. Tapi sama panjangnya seperti matobi. Ini ya. Tu. Tuh. Ya. Tu di sini. Nih. Tuh ya. Perubahan warnanya dilihat. Tuh. Tuh ya. Ini matobi'i. Karena berbaris domah Hurufnya mah apa saja yang bawahnya. Yang penting ini nih. Berbaris doma dengan wow mati. Bacaan panjang. Matobi'i. Kenapa dibaca panjang? Tuh. Tak tunjukin. Pakai panah. Karena ini ada doma. Doma berpasangan dengan wow. Tuh. Jodohnya. Jodohnya doma. Ya, ini jodohnya doma dengan wow mati. Itulah bacaan panjang. Berapa panjangnya? Satu alif. Atau dua harokat, dua ketukan. Tuta. Ini nun mati ketemu ta. Nun mati bertemu ta. Dibacanya ikhfa. Dibacanya samar. Bunyi N-nya tambah G. Jadi eng. Tapi engnya tidak banget. Tuta. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena nun mati atau nun sukun nih bertemu dengan tak. Tuta tu. Tuta. Nun mati bertemu dengan tak. Samar dibacanya ikhfa. Tuta tanitat. Sama seperti yang ini tadi apa namanya? Tati tubat ha hams. Kenapa? Karena taknya mati. Tapi jangan dikolkolahkan. Ada orang yang baca te. Bukan, bukan kokolah di sini mah. Hames ya. Tuh, hames karena taknya mati. Tutanitat tanitat naminal. Nah, ini hames. Tak tunjukin. Kenapa hames ke? Ada sukunnya. Ya. Nih, taknya mati. Jadi kalau menemukan tak sama kaf mati atau dimatikan jadi hamas. Tats Allahu ak akbar itu hamas. Tuh. minal ini alif lamnya yang dibaca, al dibaca. Kenapa dibaca minal? Ya mudah aja karena ada tanda bacanya tuh. Tuh ya. Karena ada tanda bacanya. Tuh, tak tunjukin. Nah ini. Karena ada tanda bacanya. Minal. Kenapa ada tanda bacanya? Kebetulan bukan, ketentuan. Kenapa? Karena setelah alif dan lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Cirinya lam yang dibaca, manakala di atas lamnya ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda bacanya? Ini bukan kebetulan tapi ketentuan, ketetapan. Apabila setelah alif lam bertemu dengan huruf-huruf komariah, otomatis di atas lamnya ada sukunnya. Begitu juga setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah, maka di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Itu bukan kebetulan, tapi ketetapan, ketentuannya begitu. Itu ya. Nih, minal alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda bacanya? Efek, akibat, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu mim. Kok hafal? Kan dari ciri. Pokoknya kalau ada ciri sukun tinggal ngitung ini satu alif, dua lam. Nah, huruf ketiganya pasti ini huruf komariahnya. Itu. Begitu juga nanti samsiah. Kalau di atas lamnya tidak ada apa-apanya, itulah alif lam yang tidak dibaca, alif lam samsiah. Nanti setelah alif lamnya ada sida, ada tasid. Di bawah tasid itulah itu huruf samsiahnya. Ini ya. Minal, minal, mut, mut. Seperti yang tadi yang ini. Apa tadi? ha hams Karena taknya mati. Minal mut. Minal mut ni. Tuh, kenapa hams Tuh, tak tunjukin. Nah itu, ada bulatnya, ada sukronya, ada sukunnya. Di huruf tak atau kaf, mati atau dimatikan. Minal mut ni. Mati ni. matobi. Kenapa matobi? Nih. Karena berbaris kasroh dengan ya mati. Kalau tadi matobi ini berbaris doma dengan waw mati. Nih, doma dengan waw mati. Sekarang matobi-nya berbaris kasroh dengan ya mati. Teh Matobi. Kenapa? teh? Karena ini nih, tanda ini. Ini namanya kasroh. Yang ini namanya doma. Yang ini namanya fathah. Mana ini? Tuh. Ini fathah. Ini doma. Ini kasroh mati bi ya. Mati tang. Kenapa mati tang? Tuh. Samar. Dibacanya ikhfa. mati tan jadi mati tang. Kenapa mati tan mati tang. Nih. Karena ada ini namanya fathah dua. Karena fathah dua ya berhadapan dengan tak merah bertemu dengan oren. Tuh. Ya. Pak dibaca samar. Karena patah dua, patah tain ketemu dengan tak. Mati ta. Tanita. Tanita ada yang terbang kan? Tuh. Ada yang terbang. Tuh. Tanita. Nah ini dua fathah, dua baris ini dibaca satu baris. Nah ini, dua baris ini, tuh tak tunjukin pakai panah dua fathah, dua garis, hanya dua garis saja. Dua domah, dua kasroh enggak. Khusus spesial baris ini aja. Domah tayen, kasroh tayen enggak berlaku. Hanya fathah tayen, fathah dua aja. Nih, dua fathah, dua garis di atas A, bunyi A, dua fathah dibaca satu. Jika dihentikan. Tuh, ada yang terbang. Nah ini dia. Ya. Dua dibaca satu. Dua dibaca satu jika berhenti membacanya. Tanitan jadi tanita. Mirip apa sobat kalau tanita begini? Mirip matabi kan? Makanya matabi disebut hukum asal. Mad asli. Tuh. Jadi dua fathah. Asalnya kan dua seperti ini. Dibacanya jadi satu. Dibaca ya. Bukan dalam tulisan. Ini ini dalam dalam bunyi, dalam bacaan seakan-akan ini garisnya jadi tinggal satu seperti ini. Kan asalnya garisnya dua gini. Memang garisnya tetap dua dalam tulisan. Tapi dalam bacaan jadi mati dan tanita. Tuh, dalam bunyi, dalam bacaan. Disebutlah mad wad. Pengganti satunya dihilangin jadi panjang. Tanita satu alif saja. Sekarang sa. Ya. berubah warna ya. Sa, si, su, bas. Saya ulang warnanya ya. Karena dari warna hitam berubah biru. Biru berubah merah. Yang merah aja yang bunyi. Sa, si, su, bas. Su, san, su, sannya kata karena ketemu sa jadi so sang ikhfa dan mati ketemu sa ya so so sang sanisas naminal minal minal tuh minal musni mas minal jadi minal ya nih minal yang merah tuh ya. Minal nih. Minal musni masih masih sang masih sang sanisa. Ya kan? Jadi untuk yang pemula insyaallah ini janji saya kepada ibu dan bapak yang pemula ingin pandai membaca, pandai tajwid sa sa si su bas su san sanisas naminal mus ni masih san sanisa ya Gak usah sungkan, gak usah ragu untuk melatih, terus dilatih. Karena bagusnya makhraj huruf, bagus baca Qurannya nanti. Sa, si, su. Bunyi A, ini bunyi I, bunyi U. Sa, sa, لبثوا بثوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا ساسيسوا بث ساسيسوا بث سوسا سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا ساسيسوا بث سوسا Susan sanisasna muslimasi muslimati sanisa itu ya. Dilatih. Tajwidnya ya. Ini animasi tajwidnya. Jadi pemula pemula baca, pemula tajwid. Sasi subas ini ini bacaan pendek. Kosar, kosar. Kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Tidak ada pemanjangnya. kasih subas, nggak ada yang panjang. Su. Nih. Berbaris doma dengan waw mati. Apa tuh? Mad tobi'i. Bacaan panjang. Berapa panjangnya? Satu alif. Kenapa mad tobi'i? Kenapa dibaca panjang? Karena doma dengan waw mati. Tuh. Baris doma. Ini namanya doma. Dengan waw mati. Susa ini ikhfa karena non mati ketemu sa. Ikhfa dibaca samar. Bunyi n-nya jadi eng. Susan. Susan. Kenapa tuh? Ada nun sukun. Engnya bervariasi nanti ya. Pokoknya gampang sekarang eng aja dulu. Nanti engnya ada yang sedikit, abad, banget, ada yang akrob, ada yang ausat. Nantilah ya. Yang penting sekarang ini n-nya jadi eng gitu aja dulu. Susan. Tuh. Susan. Nun mati ketemu sa. Ikhfa. susah Nun mati ketemu sa. Tuh. Ya. Yeah. Ini animasinya. Nun sukun. Nun mati ketemu sa. Tuh. Susan Sanisas minal. Alif lamnya alif lam dibaca. Al dibaca. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Minal musni masih ini matobi'i. Kenapa bacaan panjang? Kenapa dibaca panjang? Kenapa matobi'i? Karena berbaris kasroh dengan ya mati. Masih satu. Ikhfa dibaca samar. Jangan masih san. Kenapa masih san? Jadi masih satu. Nah, nih. Ada yang loncat. Oh, patah dua. Kenapa patah dua? Ketemu sa. Kenapa memang? Tuh. Tanwin ketemu sa. Patah tayin ketemu sa nafisan. Nih. Sanisa kan dua fathah tuh. Dua fathah. Dua fathah, dua garis ini dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwad. Tuh, mad iwad. Mudah kan belajar? Nih. Tuh. Jadi dalam bunyi asalnya masih san sanisan. Jadi masih san Sanisa. Dalam bunyi tulisannya seperti ini. Dalam bunyi. Bukan dalam tulisan. Ya, dibunyikan, dibacanya Sanisa. Ya iyalah Sanisa. Kalau barisnya satu seperti ini. Ketemu alif kan jadi mantobi'i. Sanisa. Tuh. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwan. Satu lagi ya. Jim. ya yang yang berubah warna merah aja yang berbunyi. Jadi untuk pemula, wis bagus tuh. Ya. Dari hijau berubah biru. Dari biru berubah merah. Yang merah aja yang yang berubah nih, yang dibunyikan. Ja ja ji ju baj baj kalau subro karena di akhir jadi kubro. Saya ulang. Jaji jubaj. Coba lagi. Ja. Mana? Belum keluar merahnya. Tuh. Ja. Ja. Ji. Ju. Baj. Baj. Kalau kalah sugro, karena di akhir jadi kubro. Jujan Nun mati ketemu jim. Ikhfa. Ju. Tuh. Ju. jujan, Jujan. Jadi. jujan Jani jaj. Kalau kelas segera. Jani jaj. Jani jaj. Jani Nak minal muj minal minal mujni majijan majijan merahnya ketemu biru itu ikhfa patah tayan ketemu jim majijan janija dua patah dibaca satu jadi mad iwad Jajiju baj itu jajijunya kolkolah. Bajunya kolkolah sugro jadi kubro. Jajijunya bacaan pendek. Jangan ja ji ju jangan. jajiju baj kosar bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tuh ini namanya fathah. Yang ditunjuk ini namanya fathah. Fathah baris di atas. A. Ini namanya kasroh. Baris di bawah. I. Ja. Ja. Ja. Tuh, tak tunjuk. Ja. Ini. Ini g Ini kasroh. Ini domah. Ju. Ya. Mana? Mana fathah? Ini. Mana kasroh? Ini. Mana domah? Ini. Patah itu bunyinya apa? A. Ini bunyinya I. Domah bunyinya U. Ja, ji, ju, baj. Baj. Kolkolah sugro, karena di akhir jadi kubro juga. Kolkolah kubro. ji, ju baj. ji, ju baj. ji, ju baj. Ya. ji, ju baj. Ja, Jakarta. Jaji ju baj, bajai bajuri, bajai ja ja c, jangan bajai bajuri. <laughs> Banyak kan yang yang ketuker-tuker. Inilah makhraj huruf itu mutlak untuk bisa baca Quran dengan benar. Karena banyak orang yang baca Qurannya kurang tepat. Alladzi angqaja johrok qaja johrok qada dahrok, Di situ ada do, ada za, qada, zahrok. Atau auju, auju. Ada lagi Allah mau pilih junubi, junubi, junubi, ral. <laughs> Itu ya. Nah ini, belajar makhluk dari sini. Jaji jubaje kolkolah sugro karena di akhir jadi kubro. Kubro, ingat kebo, besar. Sugro, ingat ada sukronya. Ini sebetulnya sukro. Kan ada sukronya itu. Ya, ada sukronya. Kenapa atau jadi besar? Karena di akhir. Tuh. Jajiju baje. Baje. Kol-kolah sugro yang jadi kubro. Karena berada posisinya di akhir. Nah ini. Ada sukunnya. Ju. Ju. Itu bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena berbaris doma dengan waw mati. Itulah matobi. Nih pasangannya. Pasangan doma dengan waw mati. Pasangan kasroh dengan ya mati. Pasangan fathah dengan alif. Itulah matobi. Tidak pasangan tidak jadi mad. Kenapa mad tobi itu? Baris domah, ini domah namanya ini. Yang gini domah. Ini domah. Ini kasroh. Ini fathah. Baris domah, tuh. Tak kasih panah, kasih animasi. Nih ya. Baris domah, ini, tuh. Tuh. Tak tunjukin. Baris domah, dengan wow mati. Tuh. Siapa yang nggak bisa kalau udah ditunjukin begini? Tuh. Baris doma dengan wow mati. Itulah matobi'i. Jadi harus pasangan. Jan jadi jang. Jang. Ju jang itu ikhpa. Kenapa? Karena nun sukun ketemu jim. Ju jang nun mati ketemu jim. Jakarta. Ikhpa dibaca samar karena nun mati, nun sukun bertemu jim. Ju jang jani jaje kolah sugro. Ini tetap sugro karena di tengah. Ini kolkolah kubro, sugronya karena di akhir. seperti di lam yalide walam yulade. Nah, yang yulade yang akhir sugronya jadi kubro. Ini sugro tetap karena di tengah. Sudah mati, sudah ada sukronya nih. Tuh. Nah, itu. Tuh. Ju ja jani jaje, naminal minal nih. Ini kolkolah sugro minal alif lam ini alif lam dibaca. Alif lam komariah, al komariah atau disebut juga idhar komariah karena tanda sukun ini. Kenapa dibaca ada tanda baca sukun? Kenapa ada sukunnya? kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Kok hafal? Hafal dari ciri ini. Minal muje kolkola sugro. Minal muje ni maji kasroh dengan ya mati. Inilah matobi'i. kasroh dengan ya mati. Nih. Iya ya. Ini namanya kasroh. Nih. Ini namanya kasroh. Ini ya mati. Tuh. Maji, maji, Maji. itu maji barang Malaysia. Maji, maji, tuh matobi. Satu alif saja. Maji jan, jan, maji jan. Maji matobi. Tuh. Matobi. Ya, maji jan, jannya tuh ada yang terbang. Dua fatah atau fatah tain ketemu jim, tanwin ketemu jim. Tuh. Nah ini. Majijan, majijan, tuh. Majijan, majijan, majijan. Nih, dibaca samar. Ikhfa seakan-akan majijan dibaca majija. Majija n-nya jadi eng. Tuh. Tuh. Majijan, majijan, tuh jadi majijang. Majijang, kita. ngaji jang, ngaji jang lain lagi. Ngaji jang, ya, tu. Ngaji jang, jadi bunyinya begitu tuh. Dari, dari dua tuh. Ngaji jang, ngaji jang, janija. dibaca samar. Kenapa? Karena patah lain. Eh, ya. Karena patah dua bertemu dengan jim. Tanwin ketemu jim. jang majija janija janija Madi'i wad. Kenapa Madi'i wad? Dua fathah tuh. Yang terbang dari, dari bawah. Cewek iya, yang merah ya tuh. Nih. Nih. Nih. Dua fathah. Dibaca satu. Tuh. Asalnya yang terbangnya dua garisnya. Sekarang satu. Nih. Dua fathah. Dua garis dua garis, dibaca satu. Jika berhenti membacanya, janija, itulah mad iwad. Itu, itu, itu, orang saya nggak lihat. Nantikan, Ika 2009 kita akan berjalan canggih, insyaAllah. Ya, itu ya. Itu ada, ada di komputernya, nanti tinggal ibu dan bapak miliki CD roomnya. CD tutorial. Apa yang ibu dan bapak dengar hari ini, apa yang itu tuh, itu tuh, itu tuh. Nah nanti ada kelihatan gambarnya. Masya Allah ya. ini Alhamdulillah terima kasih para donatur yang sudah membantu. Saya juga tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya peran serta doa, dana dari ibu dan bapak semuanya. Adanya rumah yatim, adanya anak yatim, semuanya berkat kita bersama. Bersama insya Allah pasti bisa. Itu pasti bisa kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki kan tidak. Itu kayak sekarang saudara-saudara kita di Palestina digempur oleh Israel. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Bisa menjadi kemenangan 2009 ini ya. Itu 1430 Hijriah. Kali kedua kita didolimi terus ya oleh mereka. Didolimi mudah-mudahan kita diberikan kemenangan. Itu benar-benar orang Islam itu ya. Insya Allah diuji. Betul. Karena Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan rela sebelum kita mengikuti milah mereka. Baik, ini ada waktu sedikit. Uh, Ar-Rahmannya kemarin sudah sampai ayat 65 ya. Ini saya teruskan lagi ini. Ini juga saya rekam juga sengaja. Tuh, kemarin 65. Nih, ya. Belajar mudah. Tapi bersabar ya. E, ringkasannya sudah dari Bu Erni sudah tinggal saya e, apa di di apa difailkan di dikumpul ringkasan, tanya jawab, contoh-contoh, perbandingan-perbandingan. Nah, ini insya Allah ya akan lebih mudah belajar kita. Enggak percaya, buktikan. Saya tidak mau janji, yang penting bukti. Pak Suwondo, mudah-mudahan ya, bisa hari ini nih Pak Suwondo nih. Biasanya kalau malam tahun baru Masehi, itu di jalan macet. Jadi kalau boleh di masjidnya pengajiannya hari ini. Kalau boleh, ya kalau enggak, enggak apa-apa. Untuk khusus untuk pekan ini. Karena di sini juga diliburkan, saya liburkan. Ini ya. Ini ayat 65 kemarin. Kita teruskan ayat 66-nya. Surah Ar-Rahman, surah ke-55. Ini yang nggak bergunanya nanti saya buang. Ini dari sini. Itu. Nah ini dia ya. Tetap untuk lagu, lagu bagus itu harus di, dipancing dulu dengan AIU ya. Kalau nggak dipancing suaranya nggak keluar. Gitu ya. Banyak bertanya, ini mau haram ini ngapain? Mau puasa di tanggal 1 boleh, tanggal 2 ada juga minimal tanggal 10 atau 8, 9, 9, 10 ya. 9, 10, 11. Tanggalan kan tanggal 1 tuh hari Senin kemarin. Kalau nggak salah tanggal 9, 10 tuh ya Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Arab. Insya Allah tanggal 10 itu sekitar Selasa. Dari Selasa ya, tanggal 9, Selasa, Rabu, Kamis. 9, 10, 11. Itu ya. Dan tanggal 10-nya kita ada lebaran yatim, berbagi untuk yatim. Dan fakir miskin sekitar. Ini ya, ayat ke-65. Kemarin ayat 65, sekarang 66. A I U ba. Itu itu untuk mancing aja. A I U ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fima فيهما عينان نضاختان في ما تبي ya فيهما فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ya jadi melatih uh, suara a i u ba fa bi ai فبأي آلاء ربكما تكذبان Tuh ya, 66, 67, 68-nya. فيهما فاكهة ونخل ورمان ibu-ibu kalau tinggi gini seneng. Kalau bapak-bapak kan فيهما فاكهة ونخل ورمان itu ya kalau bapak-bapak dari ayat 6 tadi 66 ayat 66 dilihat ya فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Nah, ibu-ibu dikasih suara gitu uh, terlalu kerendahan. Fima ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ya ibu-ibu enak kalau tinggi gitu <laughs> sayanya nggak kuat <clears throat> ya ayat 69 kalau bapak-bapak فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Segitu dulu ya. Besok kita teruskan lagi. Pengajian di Depok libur ya pekan ini. Pekan depan. Jadi tahun baru Eh, minggu kedua ya Insya Allah Di Depok Jumat libur. Tapi di rumah yatim nggak diliburkan. Ya, Sabtu Ahad masih tetap seperti biasa, jamnya masih tetap seperti biasa. Nanti ada perubahan jam di, dimajukan. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. Untuk merotal hari Rabu, surah al Imron ayat 104 hingga 143. Surah Ali Imron ayat 104 hingga 143. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.